Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya dari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan waffaqahullah. Sekarang kita berada pada permasalahan yang ke-98 yaitu termasuk perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Mereka berbangga-bangga terhadap perkara-perkara yang mereka bikin atau perkara-perkara yang mereka buat. Berbangga-bangga dalam keadaan meremehkan orang-orang yang di bawahnya. Jadi misalkan mereka membuat suatu perkara atau misalkan membuat sebuah na'am barakallahu fikum naam uh, sebuah perbuatan semisalnya mereka bangga dengan perbuatan tersebut dan meremehkan orang yang di bawahnya. Nah, barakallahu fikum. Misalkan mereka berhasil dalam pertanian misalkan, akhirnya mereka meremehkan orang-orang yang tidak berhasil. Atau mereka berhasil dalam masalah nah barakallahu fikum. Naam, masalah apa? Masalah naam pembikinan pintu atau pembikinan kayu dalam artian membuat apa pintu atau kursi dan semisalnya mereka bangga dengan perbuatan tersebut Nah, barakallahu fikum eh, di atas orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang mungkin terkalahkan dengan perbuatan mereka. Itu termasuk perilaku jahiliyah. Jadi tidak bersyukur, justru malah meremehkan orang-orang yang bawahnya. Nah, kita lihat di sini. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih Al-mas'alatu tsaminatu wa tis'un, permasalahan yang ke-98. Al-iftikharu bis-sana'i ka fi'li ahli al-rihlatain 'ala ahli al-harf. Permasalahan yang ke-98 adalah al-iftikhar bis sana'i, yaitu sikap berbangga-bangga dengan perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku nam yang mereka bikin atau yang mereka buat. Seperti perbuatan ahlu rihlatain, itu orang yang na barakallahu fikum suka rehlah berdagang. Na barakallahu fikum yaitu rehlah pergi di waktu musim na barakallahu fikum, naam eh, musim apa? Musim panas eh, atau musim dingin Nah, barakallahu fikum tetap pergi dan berdagang. Jadi mereka bangga dengan perbuatan tersebut. Ya. di atas apa? Di atas al-harf, di atas orang-orang para petani. Maksudnya mereka lebih bangga. Nah, dengan perbuatan mereka ya, para pedagang atau istilahnya para pedagang besar kemudian nah sombong dengan perbuatan mereka atau istilahnya kekayaan mereka daripada apa? Atau di hadapan atau di atas orang-orang yang rendahan seperti para petani dan misalnya. Nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah ahlu rihlatain itu maksudnya adalah orang yang rehlah di waktu nah musim dingin dan juga orang yang rehlah pergi di waktu musim panas demi mencari apa? Nah, harta dan juga perdagangan dan yang semisalnya. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah asyarah al-iftikharu bis-sana'i yaitu berbangga-bangga dengan as-sana'i perbuatan-perbuatan yang dia bikin at-tajiru Nah, adalah orang yaitu seorang pedagang yaftakhiru bi tijaratih alal hirafi, yaitu pedagang bangga dengan perdagangannya. Nah, barakallahu fikum di hadapan al-hirafi, di hadapan orang yang di bawahnya. Nah, barakallahu fikum na'am. Wa 'alal najjar, nah, dan juga di hadapan para tukang kayu. Wa 'alal haddad dan juga berbangga-bangga di hadapan apa? Nah, para tukang besi, pandai besi. Wal muwadhdhafu yastakhiru bi wadhifatihi 'ala man dunahu minal muwaddhafin. Atau juga seorang pegawai ya, seorang pegawai atau pekerja kantor misalkan, itu berbangga-bangga dengan pekerjaannya. Nah, di atas orang apa? Di atas orang yang di bawahnya dari kalangan para pekerja yang lainnya. Itu juga termasuk perilaku jahiliyah. Misalkan dia bekerja atau pekerja atau pegawai yang sukses, hartanya melimpah misalkan, dia berbangga-bangga dengan hartanya bahwasanya kami adalah orang yang sukses, berhasil. Misalkan satu pekan bisa meraih satu miliar, kalian orang-orang dahan, kalian orang-orang bawahan eh, satu pekan aja cuma dapat 100 ribu misalkan, satu pekan cuma dapat 300 ribu misalkan, mengejek seperti itu ya, berbangga-bangga dengan keberhasilan yang dia raih dari perkara dunia, itu termasuk perilaku jahiliyah wal billah. Hendaknya dalam masalah dunia kita tidak melihat orang yang di atas kita, ikhwani wa akhwatifillah, Jangan melihat orang yang di atas kita dalam masalah dunia. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Masih banyak orang-orang di bawah kita yang orang fukara, orang-orang masakin, yang butuh terhadap nah bantuan kita, uluran tangan kita barakallahu fikum sehingga kita terdorong untuk bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, muttafaqun alaih hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru nikmatallahi 'alaikum." Artinya, lihatlah oleh kalian orang-orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia lihat orang yang di bawah kita Nah, dan jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian dalam masalah dunia, jangan melihat orang yang di atas kita. Tujuannya apa? Dalika ajdar. Yang seperti itu lebih pantas. Allah tazdaru yang alaikum. Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Apa maksudnya ikhwani wa akhwati Maksudnya dalam perkara dunia kalau kita melihat orang yang di atas kita, pasti kita tidak merasa puas dan tidak bersyukur. Karena kita merasa kurang terus gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita semakin merasa kurang, semakin kita ini orangnya fakir dan tidak kaya. Namun orang yang kaya itu orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qana'ahu Allah bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang berislam dan kemudian Allah telah berikan rezeki yang cukup dan dia merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian rezeki yang Allah telah berikan kepadanya. Allah musta'an. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita dalam masalah dunia agar kita apa? layak untuk bersyukur gitu ya. Ternyata kita Nah, alhamdulillah kita setiap harinya masih bisa makan tiga kali sehari. Ternyata di bawah, bawah di orang-orang yang di bawah kita masih ada juga yang sehari makannya cuma dua kali atau se sehari makan sekali. Oleh karena itu terdorong untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang dilimpahkan kepada kita. Dalam masalah dunia jangan sekali-kali melihat orang yang di atas kita. Namun dalam masalah ilmu, masalah akhirat ikhwani wa akhwati lihatlah orang yang di atas kita. Karena kalau kita dalam masalah akhirat, masalah ilmu kita melihat yang di bawah kita, pasti kita sombong. Wah, ternyata kami ini ternyata yang paling hebatnya, paling pintar tahu ternyata anak diam-diam sudah bisa ngajar ngajar seluruh, sudah bisa mengajar usul salasah ternyata yang di bawah kita masih belum bisa apa-apa. Nah, akhirnya akhirnya apa? Akhirnya kita meremehkan orang yang bawah kita. Coba kalau kita dalam masalah ilmu lihat yang di atas kita. Oh, ternyata kita belum ada apa-apanya. Eh, ternyata walaupun kami bisa ngajar baru bisa ngajar durusulugha, itu si fulana atau fulan sudah bisa ngajar misalkan mutamimah atau bisa sudah bisa ngajar nam barakallahu fikum jurumiyah atau sudah bisa mengajar kitab tauhid, berarti kita terdorong untuk apa? Memiliki yang tinggi tersebut dalam masalah ilmu. Nam barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, habibakumullah jami'an. Jadi perlu diperhatikan dalam masalah dunia, jangan sekali-kali melihat orang yang di atas kita karena akan sebagai penghalang untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah dunia lihatlah orang-orang yang di bawah kita, masih banyak orang-orang yang mereka butuh uluran tangan kita, butuh bantuan kita barakallahu fikum na'am seperti itu. Adapun masalah akhirat, masalah ilmu lihatlah orang di atas kita agar kita terdorong untuk semangat di dalam mencari dan menimba ilmu tersebut. Ilmu yang kita miliki belum seberapa. Jangan sombong, ikhwani wa akhwati fillah. Eh? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kok sombong itu enggak layak, tidak pantas barakallahu fikum na'am. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah nasihat secara pribadi dan juga untuk seluruhnya barakallahu fikum agar kita senantiasa tawadhu, merendahkan diri kita di hadapan manusia untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala matawadhu ahadulillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah taala akan, akan angkat derajatnya. Yang mengangkat yang mengangkat derajat kita atau yang sebab kita terangkat derajat kita adalah ilmu yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an was sunnah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu memiliki kewibawaan yang sangat besar dan Allah taala akan angkat derajatnya. Nah, barakallahu fikum wallahu musta'an. Nah, bukan banyaknya harta dan semisalnya. Kita lanjutkan ikhwani wa akhwati fillah. Naam, qala Syekh Shalal Fauzan wa faqahullah Al-muslimu la yahtakir man huwa dunah. Seorang muslim itu hendaknya tidak meremehkan orang yang di bawahnya. la takirun nas umuman. Bahkan hendaknya dia tidak meremehkan atau mengejek manusia secara keumuman. kaifa yahtakiru al-muslimin. Bagaimana Justru dia malah meremehkan kaum muslimin ajli hirafihim dikarenakan pekerjaan mereka wa annaha duna hirfatih dan bahwasanya dia nam atau orang tersebut nam barakallahu fikum di bawah pekerjaannya maksudnya itu kerjaannya masih bawahan dan semisalnya. Eh? Nam atau di dalam bidang apa keahlian mereka Hada min umuril jahiliyah ini termasuk perilaku-perilaku perkara-perkara jahiliyah wal billah. Kama dzakarallahu an Quraisy fil rihlatain. Sebagaimana Allah Taala sebutkan tentang mengenai orang-orang Quraisy fil rihlatain yang mereka melakukan bepergian enam dua rehlah barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala an'ama ala bi rihlatain na'am at-tijari at-tijariyatain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat terhadap orang Quraisy dengan dua rehlah dua pergian Nah, untuk apa? Untuk melakukan perdagangan. Rihlatus syita ilal Yaman, wa rihlatus saif ilal Syam. Nah, barakallahu fikum. Naam, dua rihlah yang dilakukan di musim panas dan musim dingin. Nah, barakallahu fikum. Litijarah tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk untuk berangkat. Nah, di waktu syita dan berangkat di waktu saif itu tujuannya untuk litijarah untuk berdagang. Nah, ketika waktu syita dia ke Yaman, kemudian ketika na'am barakallahu fikum hafizakumullah, ketika waktu saif itu mereka na'am barakallahu fikum hafizakumullah ke Syam. Naam. Tujuannya tujuannya adalah untuk melakukan perdagangan. Allah musta'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat atas mereka. Eh? Telah berikan nikmat atas mereka barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu keadaannya. Naam. Jadi mereka Nah, barakallahu fikum hafizakumullah di waktu syita yaitu musim dingin, nah mereka pergi ke Yaman. Nah, untuk berdagang. Dan di waktu saif, di waktu musim panas mereka pergi ke Syam. nah Litijarah untuk perdagangan. Fahum yaftakhiruna ala nas bi annahum ashabur rihlatain. Maka mereka berbangga-bangga di hadapan manusia bahwasanya mereka adalah orang-orang yang na'am barakallahu fikum suka rihlah. nah melakukan dua rihlah. nah. Wa yaftakhiruna 'ala man dunahum dan mereka berbangga-bangga enam eh, di hadapan orang-orang di bawah mereka minal mazari minal muzari'in wa ahli harf eh, di hadapan para petani dan juga nah barakallahu fikum enam orang-orang yang eh, bekerja di bidang pertanian wa hadza yatanawalu enam yang seperti ini barakallahu fikum mencakup wa hadza yatanawalu kulla man iftakhara bisin'at bisin'atihi aw wadhifatihi 'ala Dan yang seperti ini mencakup apa? Setiap orang yang berbangga-bangga dengan perbuatannya atau pekerjaannya. Naam. Eh, di hadapan orang yang di bawahnya. Fal insanu la maka hendaknya manusia itu tidak sombong. Jangan kita menjadi orang yang sombong, ikhwani wa akhwati fillah. Kita hendaknya orang menjadi orang-orang yang merendahkan diri, tawadhu barakallahu fikum. Naam, karena kesombongan itu adalah perkara yang sangat berbahaya sebagai penghalang untuk kita masuk surga secara langsung. Sebagai penghalang untuk apa? Sebagai penghalang untuk kita masuk surga secara langsung. Nah, barakallahu fikum. Karena al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah musta'an. Naam. Wa min dhalika dan contohnya mengenai hal tersebut contohnya, contoh contoh daripada perkara berbangga-bangga dengan perbuatannya Alhamdulillah. Na'am barakallahu fikum. Wa midzalika dan di antara contoh nah perilaku atau termasuk perilaku jahiliyah tanakusuhum liman hinam liman hirafuhum wa sana'ihum laysat misla hirafi asrafihim. Dan contoh daripada perbuatan ritual jahiliyah, na'am barakallahu fikum, yaitu sikap na'am menganggap remeh. Jadi mereka menganggap remeh terhadap orang yang pekerjaan mereka dan juga perbuatan mereka tidak seperti apa? tidak seperti pekerjaan dan perbuatan para orang-orang yang mulia di antara mereka. Jadi oh, para pembesar-pembesar mereka memiliki pekerjaan yang peker, pekerjaan tersebut barakallahu fikum, pekerjaan yang sudah sukses dan berhasil. Jadi mereka meremehkan, merendahkan. Nah, merendahkan orang yang pekerjaannya tidak sesuai, tidak seperti pekerjaan mereka istilahnya. Kal haddadin wan najarin, kahaddadin wan najarin seperti nah barakallahu fikum para Naam pandai besi dan juga para tukang kayu. Wa hadhihi khoslatun la tazalu mawjudatan fi ba'din nas. Dan sifat atau kriteria seperti ini masih ada saja. Nah, masih ada saja eh, barakallahu fikum dijumpai pada sebagian manusia. Allah musta'an. Wa min hadzal bab dan juga termasuk dalam bab ini berbangga-bangga dengan perbuatannya alladzina yahtakiruna a'immatal masajid wal muadzinin yaitu orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang meremehkan dan merendahkan para imam-imam masjid dan juga para muadzin masjid. Ma'anna ma'anna wadhifatul imam hiya afdalul wadhaif. Bersamaan dengan itu bahwasanya pekerjaan imam itu adalah pekerjaan yang paling afdal, wa hiya amalur rasul, yaitu adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam atau pekerjaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika wadhifatul muadzin. Demikian pula pekerjaan naam menjadi muadzin. Fa asrafu wadhifatin hiya wadhifatul imam wal muadzin. Maka pekerjaan yang paling mulia adalah apa? Adalah pekerjaan naam menjadi imam dan muadzin. Ini maksudnya adalah apa? Jangan semata-mata menjadi imam untuk mencari dunia itu bukan maksudnya. Atau jangan semata-mata menjadi muadzin untuk mencari dunia tidak. Cuman kalau seandainya dia ditunjuk sebagai imam atau muadzin masjid dan ada orang yang siap untuk memberikan nafkah dalam artian sebagai ganti karena dia tidak kerja dan dia nah barakallahu fikum adzan tepat pada waktunya kemudian imam masjid tersebut menjaga salat lima waktu menjadi imam di situ maka tidak masalah menerima pemberian na'am Fahuma asrafu min amalil wazir. Yang mana keduanya, itu seorang imam, imam masjid dan kamu muadzin, kedua-duanya adalah lebih mulia dibanding pekerjaan para menteri. Wa asrafu min jamil a'mal dan juga lebih mulia daripada seluruh amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu di Saudi sana banyak ya di Saudi kita perhatikan dan banyak ceritanya barakallahu fikum ada ikhwah atau ada orang yang mungkin sebagai imam masjid atau saya muadzin masjid tapi mau muadzin tetap dan juga imam tetap itu dapat rawatib dapat gaji per bulan dan semisalnya itu tidak masalah tapi upayakan niatnya ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan ingin menegakkan nah barakallahu fikum syariat Islam dalam artian salat tepat pada waktunya dan juga mengajak kaum muslimin untuk senantiasa salat berjamaah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 alhamdulillah rabbil alamin